mendapat barokah dari Allah taala. Sebelum kita melanjutkan pertemuan kita pagi hari ini agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semua pahalanya. Mari kita niatkan kita di sini satu untuk silaturahim, untuk berkumpul dengan orang-orang soleh, untuk haji dan umrah, kemudian menghabiskan umur kita dalam ketaatan kepada Allah Ta'ala yang kelima kita niatkan iktikaf juga Bapak Ibu dan yang berikutnya itu kita niatkan untuk tolabul ilmi. Kira-kira ada yang masih bisa diniatkan lagi buat Kalau niat cari sarapan gitu, ada sarapan nih enggak? Nggih, jadi ini kita niatkan Bapak Ibu sekalian dan diusahakan setiap panjenengan menghadiri kajian itu hadirkan niat-niat ini. Karena kalau tidak ada niatnya itu nanti hisapnya itu kayak rutinitas gitu aja. Nah panjenengan nanti ketika mau sholat juga seperti itu dan bukan berarti ketika kita meniatkan kembali berarti harus dilafatkan tidak. Karena memang itulah yang menjadikan amal kita berpahala. Makanya Abdullah bin Mubarak rahimahullah mengatakan rubba amalin saghirin tu niyah. Bisa jadi amal itu kecil tapi menjadi besar karena niat. Warubba amalin azim bisa jadi amal itu besar tetapi tusawwiruhun niyah menjadi kecil gara-gara ni niat. Makanya kata Syekh Ibnul Utsaimin itu mestinya setiap mukmin ketika mau beramal apapun paling tidak ada tiga niatan. Pertama niat aku melakukan ini karena Allah Yang kedua karena mengikuti sunnah Rasulullah Baru yang ketiga Masya Allah maturnuan ya Pak Marta Jazakallah khairan Iya Baru kemudian yang ketiga adalah kita niatkan amal itu Makanya kadang-kadang panjenengan mungkin pas mau belok naik mobil ngasih seribu dua ribu itu niatnya apa itu? Lah niatnya lah kari-kari kan? itu bisa nggak ada pahalanya pak makanya dikatakan bahwa niatul mukmini khairun min amali niat seorang mukmin itu lebih baik daripada amalnya kalau misalkan panjenengan sudah ada niat kemudian apa kemudian tidak jadi mengerjakan itu niatnya sudah ada belum eh pahalanya sudah ada belum sudah ada pahalanya masya Allah gitu masya Allah Pak Pri jazakumullah khairan tapi kalau misalkan panjenengan ada amal tapi nggak ada niat wah ini bisa jadi dapat pahala tapi tidak banyak Pak itulah pentingnya nih nikah pentingnya apa niat Oke, pagi hari ini Bapak Ibu, semoga Allah Ta'ala memberikan keberkahannya kepada kita semua. Silakan dibuka halaman 64 Poin nomor empat, kegigihan kaum mukminin dalam mendapat pasangan dan anak keturunan yang soleh. Jadi ciri orang soleh itu dia gigih pak untuk mendapatkan pasangan yang soleh soleha. Jadi ngapunten ndak angger nebek lah bahasa Gunung Sarinya itu. Panjangnya juga ketika cari mantu juga begitu. Dan kalau kita melihat kepada sejarah pak Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu ketika cari mantu itu cari yang dekat apa yang jauh cari yang tidak kenal ya, halo cari yang dekat apa yang jauh bukan yang dekat yang sudah kenal dekat tok tidak kenal berdoa dekat tok tapi tombol kata nama masjid dan percuma kan jadi mencari yang sudah kenal yang sudah tahu agamanya Makanya ketika beliau menikah, menikahi siapa Pak? Menikahi putri saudara terdekatnya Aisyah, putrinya Abu Abu Bakar menikahi Hafsah, putrinya siapa? Putrinya U, Umar. Ketika mencari mantu tidak jauh-jauh. Ali bin Abi Thalib tahu kan agamanya? Utsman bin Affan tahu kan agamanya? Jadi mencari yang dekat-dekat. Dan panjenengan sebagai orang tua memang zaman sekarang itu kita tidak boleh maksa. Dari dulu tidak boleh maksa, cuma mengarahkan. Jangan sampai orang tua itu kalah di dianai. Kalau panjenengan tahu ini tidak baik, carikan solusi yang baik gitu loh Pak. Jadi ini karena yang namanya eh, pernikahan itu kan hubungannya bukan hanya di dunia saja kan tapi bersambung sampai ke akhirat dan visi misi seorang muslim itu adalah kumpul bersama-sama dalam satu keluarga di surga itu pak nah, kalau panjenengan cari mantu mantunya sholatnya tidak ngerti wudhunya tidak roh sebenarnya apa gimana nanti menjadi imam bagi anak sampean kan begitu sampean yang tanggung jawab sementara sampean sudah belajar ku anfusakum wa ahlikum nar oke kita mengulang sedikit kembali apa yang sudah kita pelajari jadi ada beberapa ayat pada ayat itu Allah taala menunjukkan kepada kita cara bagaimana kumpul bersama di surga ayat yang pertama surat surat At-Tahrim ayat 6. Ku anfusakum wa ahlikum nar. Ayat yang kedua surat At-Tur, Pak. Ya jadi ku anfusakum wa ahlikum nar ini memerintahkan kita itu senantiasa suami istri ini berjalan bareng dalam apa? Dalam senantiasa beramar ma'ruf nahi mungkar, saling mengajak kepada kebaikan, saling melakukan anfusakum wa ahlikum nar. Nah, cuma ada satu poin yang mungkin belum saya jelaskan atau sudah saya jelaskan ini saya jelaskan kembali biar lebih melekat ya. Ya sama-sama memang harus berjalan bareng dalam ku anfusakum tapi ingat dalam rumah tangga itu ada imam ada mak makmum. Siapa imamnya Bapak Ibu? Suami. Makmumnya istri dan anak-anak. Jenengan tahu kan siapa imam, siapa mak? makmum. Nggih. Dalam artian kalau imamnya salah, makmum ini karena dia makmum bukan imam juga. Kalau mengingatkan itu caranya yang baik. Kalau misalnya dia mengingatkan tapi tidak dibuku be imam, jangan mutung. Paham Panjenengan sholat isya Pak. Contoh aja jenengan makmum, imamnya sholat Aisyah jenengan ngikuti mboten ngikuti sudah saya jelaskan nggih halo belum Pak Ya kita lanjutkan nah mestinya Bapak Ibu setelah sujud terakhir rokat kedua habis itu ngapain tasyahud awal kan imamnya lupa Pak imamnya lupa langsung berdiri menuju rokat ketiga sudah baca al-fatihah makmumnya subhanallah subhanallah subhanallah imamnya tidak paham atau mungkin karena dia fokus kepada bacaannya nggak peduli itu masa sesat ada Abdullah bin Zubair itu Pak ketika sholat di samping Ka'bah dibom sama Hajat bin Yusuf karena saking khusyuknya jenengan laan sholat tolelot oh, empina lagi gitu langsung ya. Ini sampai pinggiran Ka'bah itu hancur jatuh dia tetap sholat. Ya mungkin dia pas begitu sholatnya di Subhanallah Subhanallah itu dia tetap lanjut ya dan memang harus lanjut memang karena sudah masuk ke Al-Fatihah yang itu adalah ru rukun ini panjenengan sebagai makmum imam ini diingat kalau saya salah wae tak sholat tahiyat dewa, ah boleh enggak enggak boleh Justru kalau panjenengan begitu sholat sholatnya malah tidak tidak sah jamaahnya tidak sah sholat panjenengan juga tidak tidak sah tapi ngapain harus mengikuti imam dalam kesalahannya sampai selesai ini yang perlu digarisbawahi meskipun sama-sama diperintahkan ku anfusakum wa ahlikum naro meskipun si istri juga ada kewajiban mengingatkan suami tapi ingat siapa imam siapa kamu bukannya mentang-mentang jadi perempuan terus terus belajar kemudian suaminya salah hei goblok nah, cek cek tani tani insya Allah gak ada seperti itu ini ayat pertama surat at tahrim ayat 6 ayat kedua surat at-tur 21 pak ya biar gak lama-lama intinya di sini kita disuruh menanamkan i, iman kepada anak istri kita, anak terutama. Kemudian yang ketiga surat At-Tahrim ayat 8. Ya, ini kita diperintahkan senantiasa bareng-bareng bertaubat, Pak. Dan dulu sudah saya katakan, tobat itu tahapan kesekian. Orang itu bukannya ujuk-ujuk langsung tobat, tidak. Jadi perintahnya adalah senantiasa menghadiri majelis ilmu. Dengan ilmu ngerti halal, ngerti haram. Oh, faham dulu kan, belajar terus paham. Rupanya aku selama ini salah. Baru tahapan ketiga adalah tahu tahu taubat. Jadi bukan ujuk-ujuk tahu taubat. Nggih, ini kemudian ayat keempat itu surat Al-Furqan yang sejaringan sudah hafal. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun ini maksudnya kalau ingin memiliki anak keturunan yang kurotu ayun harus memilih pasangan yang soleh dulu baru kemudian nanti keluar generasi yang kurutu ayun Oke, nah ini sekarang yang keempat Bapak Ibu ini masuk ke poin yang mana? Ke ayat yang keenam surat At-Tahrim. Jadi sebagai bentuk amar ma'ruf nahi mungkar juga sebagai bentuk robbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun itu berdoa Pak. Berdoa dan berusaha bagaimana pasangan dan keturunan yang soleh. Ini ayatnya adalah surat Al-Ahqaf ayat 15-16. Saya baca dulu. A'udhu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wassaynal insan. perintah berbuat baiknya umum buatan Bapak Ibu berarti ini baik orang tuanya soleh maupun tidak soleh orang tuanya baik atau tidak baik sampean sebagai anak tetap diperintahkan berbuat baik kepada kedua orang tua jangan karena orang tuanya tidak baik kemudian jenengan durhaka tidak karena Allah Ta'ala mengatakan wa wasoinal insana biwalidayhi ihsana dua-duanya Kemudian ibu terutama ya. Kenapa? Artinya ibunya mengandungnya dengan susah payah dan melahirkannya dengan susah payah pula. Ini kelas ini ada satu kilo pak? Tidak ada ya? Ringan apa berat? ringan tapi kalau jenengan coba gini seharian gitu terus pun dirasani pegel maksudnya ibu itu loh gembol mono sangat malahan bayangkan kalau panjenengan gembol gitu sebagai laki-laki terus pun di pak nah itulah makna hamalan hukumu kurhan wa wadu'athu kurhan jadi ibunya mengandungnya susah payah melahirkannya dengan susah payah Makanya ketika melahirkan itu ada seseorang dari Yaman, Pak. Dia itu tawaf sambil gendong ibunya di mana? Di Ka'bah. Setelah selesai dia bertanya kepada Abdullah bin Umar, kira-kira saya sudah bisa membalas baktiku kepada ibunda? Wah, Kaab belum apa-apa katanya. Meskipun apa meskipun dengan satu nafas ketika dia ngeden ya tahu ngeden ya pas melahirkan itu nggak sebanding itu meskipun dengan satu kali na nafas gitu loh bapak ibu kemudian kata Allah Taala wa hamlu sampai menyapi berapa bulan 30 bulan berarti Bapak Ibu masa paling cepat wanita itu melahirkan anaknya enam bulan jadi kalau ada enam bulan kok kemudian wis lahir jangan dituduh bersih berzina tapi kalau zaman ini ya kemungkinan zinanya banyak, banyak besar, okay? tapi sebetulnya tidak juga karena masa apa menyapi dan mengandung adalah berapa bulan? 30 bulan. Selama e, sementara pada surat Al-Baqarah 233 Allah taala mengatakan wal walidatu yurdi'na auladahunna hamilai kau haulaini kamilai Ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama 2 tahun penuh. 2 tahun itu ada berapa bulan? 24 bulan. Kalau 30 bulan dikurangi 24 bulan sisanya berapa? Nah, berarti masa mengandung yang paling cepat adalah 6 bulan. Makanya kalau misalkan e, janin itu sudah dikandung 9 bulan ya, itu jangan dikenapkan 2 tahun sampai menyampe. Nggih, Bapak Ibu nggih? Paham nggih? Ya. Makanya pada zaman dulu itu ada seorang wanita yang sudah melahirkan anaknya setelah hanya enam bulan mau dihukum rajam pak. Akhirnya dijelaskan bahwa ini loh Allah Ta'ala mengatakan masa mengandung dan menyusui adalah tiga bulan. Berarti yang paling cepat masa mengandung itu enam bulan dan itu bukan prematur gitu loh. Oke, jelas itu zaman dulu. Tapi kalau zaman sekarang, wah, naudzubillah. Nggih. Hatta hingga ketika dia sudah mencapai umur asyud nggih. itu umur mateng, Pak. Jadi orang itu ketika umur 40 tahun itu adalah mateng matengnya umur. Makanya kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak ada seorang nabi pun yang diangkat menjadi nabi kecuali pada umur 40 tahun kecuali Nabi Isa sama Nabi Yahya kalau tidak salah okay? kecuali Nabi Isa sama Nabi Yahya kalau tidak salah adapun yang lain umur 40 tahun kenapa karena umur 40 tahun itu umurnya yang telah matang Kemudian Ibnu Katsir rahimahullah ketika menafsirkan ayat ini sepatutnya Bapak Ibu orang kalau sudah berumur 40 tahun itu kembali bertaubat kepada Allah Ta'ala memperbarui tobat dan fokus untuk ibadah mestinya begitu makanya kalau misalkan fokus untuk bikin rumah bikin apa itu kalau bisa sebelum umur 40 tahun jadi umur 40 tahun itu tinggal enaknya tinggal fokus ibadah ibadah tapi tidak wajib afdolnya begitu mestinya begitu, begitu karena Allah menjelaskan hatta idza balaghu asyuddahu wa balaghu arba'ina sana nah bukti ketika orang umur 40 tahun nikmatmu allati an'amta alayya wa ala walidayya. Jadi minta pertama kali beri aku ilham ya Allah. Ini masuk pada doa kita, Pak. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Jadi kita minta kepada Allah agar dimudahkan beribadah, dimudahkan untuk melakukan amal amal saleh. Rabbi auzi'ni wahai Rabbku beri aku ilham an ashkura ni'mataka allati amta alayya wa ala walidayya agar aku mensyukuri nikmat yang telah engkau anugerahkan kepadaku juga kepada kedua orang tuaku. Di sini ada dua poin, Pak. Poin pertama ya kita itu ya jelas mengakui bahwa satu-satunya nikmat yang kita dapatkan juga kepada semua makhluk termasuk kepada orang tua kita itu adalah hanya dari Allah bukan dari yang yang lain. Kemudian yang kedua Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah taala, kita diajari Allah taala itu untuk mengorangkan orang. Ya. Jadi saat kita bersyukur itu kan berterima kasih kepada Allah. Maknanya kalau ada orang juga baik kepada kita, itu juga orangkan. Kan ada kan? itu ketika dibaiki orang tapi dia nggak nganggep. Makanya sampai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan malla yashkur gimana itu? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. La yashkurillaha man lam yashkurin nas. Gak bisa berterima kasih kepada Allah orang yang tidak berterima kasih kepada manu, manusia. Tuh, bagaimana cara berterima kasih kepada manusia? Ya kalau dia berbuat baik kepada kita, kita balas sih pak. Kita kasih yang sepadan. Kalau kalau nggak bisa kita doakan di belakang sana. Kita doakan terus sampai kita merasa doa kita sudah mencukupi baru panjenengan berhenti. Tapi kalau dilanjutkan ya jauh lebih baik gitu loh. Oke, Itu. Rabbi auzihni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya. Okay. jadi uh, minta ilham kepada Allah taala agar dimudahkan untuk bersyukur, bersyukur, berterima kasih. dan termasuk ibadah yang paling besar Bapak Ibu pahalanya adalah ketika seseorang itu mengingat-ingat nikmat Allah yang diberikan kepadanya. Nggih. Wa fi anfusikum afala tubsirun pada diri kalian tidakkah kalian melihat? Coba jenengan pelajari sejak kecil dulu gimana kok kemudian bisa sampai tinggal di Gunung Sari itulah banyak lika-likunya ini. jangan perhatikan ya Allah rupanya besar sekali nikmat Allah kepada rek aku dulu bercita-cita mau ke sini tiba-tiba dibuat begini sama Allah Ta'ala paling nih gak tongguan B Abah Priyono misalnya ya itu mungkin aku wis gak Ronandi nono paling gitu pak ini an ashkuro nikmatak makanya ketika panjenengan Tahu kan hadis tiga orang dari Bani Israel yang satu itu berpenyakit kusta, yang satu buta, yang satu bu, buta. Iya kan? Itu hanya karena nggak syukur pak, hanya karena nggak mengakui nikmat Allah kan dikembalikan kan? Yang buta balik buta meneh dan miskin, yang kusta balik kusta lagi dan miskin serta diinok-inok orang. Sementara yang buta, kenapa kok tetap karena dia mengakui nikmat Allah Ta'ala Dia mengatakan benar sekali Jadi gini Jadi silakan ngambil Ya Kan malaikat kan datang Panjenengan tahu ceritanya betul Halo Tahu kan Yang tahu angkat tangan Yang tahu angkat tangan Woi Ya Allah gak sing tahu Tiang ngetewain ini Alhamdulillah jadi ceritanya begini Pak, dari Bani Israel itu ada tiga orang berteman. Yang satu buta, yang satu buta, jadi nggak terik belas, nggak tumbuh sama sekali rambutnya itu jelek sehingga di hina hina orang. Yang satu juga berpenyakit kusta, diuji sama Allah Taala. Dan mereka miskin, tidak punya apa-apa gitu. Ngerasa orang-orang sing ngemantu, wedok ekor sing gitu kan. Nah akhirnya apa? Allah menyuruh malaikat ya ingin disembuhkan dah soya semua ingin disembuhkan yang buta ingin apa Ingin sembuh ingin dikasih harta apa Ingin unta gitu kan terus kepada yang dusta sama ingin sembuh ingin harta apa sapi terus kemudian kepada yang buta ingin bisa melihat ingin harta apa kambing kan gitu kan setelah itu unta mereka, sapi mereka, kambing mereka banyak pak beranak pinak sampai kaya. Jadi ganteng-ganteng gitu kan? Diuji lagi sama Allah datang malaikat yang sama, cuma dalam wujud mereka dulu ketika mis miskin. Malaikat datang, saya butuh bantuan miskin, musafir kepada yang botak dalam kondisi botak dan miskin Dia tidak mengakui pak, tidak mengakui. Ah, Aku ini loh, Kau cilik ganteng koyok gini, kayak cilik suge koyok gini. Ini warisan semua. Maksudnya dari bapak-bapakku itu nenek moyangku kaya-kaya semua. Lupa bahwa ini dari Allah Subhanahu wa taala. Kata malaikat, ya wis, kalau memang sampean eh, bohong, ya nanti akan kembali seperti sedia kala. Malaikat pergi wis hilang semua kembali seperti dulu langsung. Nah, kepada yang dusta juga seperti itu. Baru kepada yang buta, Bapak Ibu. Ini persis seperti kondisinya dulu kan dia sebagai musafir minta mau dikasih kambing atau apa gitu loh untuk nyambung perjalanan dia bilang silakan kamu ambil kambing wis berapapun yang kamu butuhkan silakan diambil saya dulu sama seperti sampai saya dulu buta terus Allah Subhanahu wa taala buat saya ini bisa melihat kembali kembali. Saya dulu miskin, tidak punya apa-apa, dienok-enok orang. Gitu. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala apa? Allah Subhanahu Wa Taala memberiku kambing ini, kambing banyak sehingga saya seperti ini sekarang. Gitu. Makanya para sahabat kan sering bapak ibu gitu. Sering para sahabat itu setelah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam nggak ada, mereka itu mengatakan Taala nu'minu billahi sa'ah ayolah kita harus berhenti sebentar untuk beriman kepada Allah menambah iman gitu ya mengingat-ingat kondisi dulu ketika jahiliyah dan nanti panjenengan Bapak Ibu ketika di surga juga seperti itu bentuk syukurnya kepada Allah Ta'ala ya Allah kita dulu di dunia asalnya begini ya Allah dari gak ketemu ya itu disebutkan begitu Pak Nek misalnya biar aku ya Allah bukan karena Allah kemudian karena bantuan sampean mungkin melu fulan gak karu-karuan aku mungkin gak ini saiki gitu. Itu begitu. Jadi maka ya benar sekali orang yang mengatakan bahwa di surga itu nanti kita hanya mengenang dulu amal yang kita kerjakan, Pak. Makanya sekarang ini mumpung masih hidup banyaklah perbanyaklah kenangan-kenangan yang nanti bisa diingat-ingat ketika di surga di surga. Ini berbicara tentang syukur Pak yang pertama. Yang kedua, dia minta apa? Wa an a'mala sholihan tardahu dan beri aku ilham ya Allah untuk mengerjakan amal soleh yang kau ridho ridhoi. Berarti kan ada amal soleh Pak yang gak diridhoi Allah Ta'ala ada. Betapa banyak orang itu nganggap itu suatu kebaikan tapi sebenarnya fitnah. Jadi amal soleh itu dikatakan soleh kalau satu kita mengerjakannya hanya karena Allah Ta'ala ikhlas. Yang kedua sesuai tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah pada poin ini Bapak Ibu saya katakan banyak kadang-kadang ya nggak banyak sih. Sebagian besar wanita itu salah kaprah nganggap itu adalah amal soleh tapi sebetulnya bukan amal soleh Pengen tahu contohnya? Tidak usah gitu. Gak ada lama wae sudah mau suruh. Oke. Jadi Bapak Ibu sekalian yang diperhati Allah taala intinya dari poin ini itu fitnah itu datangnya bukan saja dari bukan saja dari amal buruk tapi amal baik juga bisa menjadi fit fitnah. Loh, jangan ngawur Ustaz, jangan ngomong apa dasarnya ada. Panjenengan lah tahu sih hadisnya Muad bin Jabal yang Nabi bilang aturidu antakuna fatanan ya Muad. Hei Muad, kamu itu pengen jadi tukang fitnah pun enggak? Kamu itu pengen jadi tukang fitnah kayak kan begitu. Pernah dengar hadisnya? Halo? Kok belum terus? Tanya jika yang mana yang Nggih. Jadi gini Bapak Ibu. Gini loh, Abah Hidayat akhirnya kak mari-mari kak hatam-hatam ini. Tapi tidak apa-apa nggih, kon ujiannya wel. Nggih. Muad bin Jabal. Ini tadi kita poinnya apa? Fitnah itu bukan hanya terjadi dari perbuatan buruk tapi amal soleh juga bisa menjadi fit, fitnah. muat bin Jabal itu kan pemuda Masya Allah ini. Jadi sholat isya di Masjid Nabawi bersama Nabi Pak. Faham ya? Setelah itu pulang ke kampungnya. Mungkin kalau Madinah Masjid Nabawinya di sini, habis sholat di sini langsung pulang ke Durusana paling. Sekarang bilang ke mana gitu. Dia jadi imam lagi Pak. Nah ini dalil bahwa orang yang sholat sunnah itu boleh ngimami orang yang sholat wajib. Tahu gak poinnya jelas ya? Nah, cuma ketika ngimami ini namanya pemuda, apal Quran, ilmunya akeh, wis sekalian gemuruh ah, gitu balik ya. Mesisan. Jadi ibaratnya itu ibaratnya ya biar berenang sekalian sambil menyelam minum air juga gitu loh biar mentah nanti nggak perlu minum lagi gitu ya pokoknya bukan air asin gitu aja kan kelamaan Pak dia ngimami itu kelamaan ya mungkin tadi kan kalau imam subuh di sini itu kurang panjang itu yang pertama al kolam yang kedua al ma'arij itu pun tidak jangkep gitu nggak jangkep bisa gitu dibuat jangkep itu tidak apa-apa ustad bisa <laughs> bisa kapan meneng nanti nggak ada yang dikenang nanti ya paling gak dikenang biar aku nak gunung saja solatnya panjang-panjang kan gitu kan iya karena faktanya Nabi itu Bapak itu ketika sholat subuh itu antara 60 ayat sampai 100 ayat. Jadi kan berapa ayat tadi kono 15 ayat. Nggih. Gitu. <laughs> ya siap-siap kursi gitu aja. Berbanyak itu Pak Fidi kursinya. Kayak di Masjidil Haram gitu loh. Nggih. Uh, jadi Mu'ad bin Jabal ini bacanya dengan sangat panjang setelah itu karena kepanjangan ada orang yang keluar sholat sendiri. Ketika ada orang bilang kepada Mu'ad tadi ada jamaah yang keluar dan sholat sendiri, Mu'ad bilang itu orang munafik ya salah ucapan. Salah ucapan sahabat kan gak ada yang maksum gitu kan. Oh itu orang munafik itu karena memang secara lahir orang yang malas sholat kan munafik. ketika mereka berdiri sholat males jalur cepet aja minimalis saya tapi jalur pahalai maksimalis kan begitu kan hati-hati ya jalur pahala akeh sholat terawih doa ini ngedumel ya oh juga mana imamnya tuh cek ini padahal itu paling nggak sampai setengah jam lebihnya kan paling pas 10 menit gitu loh segerudul gak karu-karuan koyok dia itu penghuni surga wae ada pak itu pak begitu itu tidak tahu di sini selalu nggak ada BE nggak ada satu maksudnya kan oh iya, iya ya alhamdulillah sampai mana tadi akhirnya orang yang dibilang munafik itu pak nggak terima lapor kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang dimarahi Nabi siapa bukan yang keluar tapi muatnya Beliau mengatakan aturidu antakuna dan ya muat Kamu itu wahai muat pingin jadi tukang fitnah enggak? Nek ngimami sholat itu jangan baca Al-Baqarah setengah juz wah gak mari-mari. Apalagi bacanya kan tartil gitu kan. Kalau di sini kan paling kulhu apa gitu. Tetapi bacalah wasyamsi duha sabbihisma rabbikal a'la iqra bismi rabbikal ladzi khalaq ya itu hadisnya ada dalam bulughul maram jadi intinya di sini meskipun amal soleh bisa menjadi fit fitnah ini satu dalil Pak dalil berikutnya yang berkaitan dengan masalah suami istri dan ini banyak terjadi pada para wanita yang menganggap ini baik padahal sebetulnya itu adalah neraka gitu karena apa? Karena surga nerakanya wanita itu pada suami suaminya, bukan suami orang, pada suami dia. Gitu Bapak Ibu. Nah, ceritanya itu ada seorang sahabat namanya Sofwan bin Mu'attal radhiyallahu anhu. Pernah dengar sahabat ini Bapak Ini sahabat yang disebarkan orang-orang munafik berselingkuh dengan Ummul Mukminin Aisyah. Nah, Sofwan bin Mu'attal ini Bapak Ibu dilaporkan istrinya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan saya katakan istri yang baik itu tidak pernah menceritakan suaminya ya nggak pernah madulno bojone bojoku lo ngene ngene ngene ngene gitu ya tapi sabar disimpan curhatannya kepada Allah Subhanahu wa taala jadi dia lapor begini Pak kepada Nabi itu saya lo wahai Nabi kalau sholat lo di itu coba kalau panjenengan yang dilapori pak dan sepihak pasti ngomong bajingan bojo capopo kok ngomong sholat Google gitu kan? Ya mana? Makanya kalau ada orang tanya-tanya konsultasi jangan cuma sepihak datangkan dua-duanya. Kalau nggak mau datang ya jangan kasih keputusan hukum karena jenengan nggak tahu faktanya ya apa. Dia bilang aku loh nabi kulo ini nabi ketika sholat itu dipukul dibayangkan. Kalau kita langsung kan jelek ya orang sholat kok dipukul lagi gitu sih. Yang kedua, saya itu tidak boleh puasa wahai Rasul gitu. Puasa kan amal soleh pak. Nah, ini mau puasa tidak boleh dilarang. Kan melarang orang berbuat baik. Seakan akan seperti itu. Kemudian suami saya ini senantiasa atau sering telat sholat subuh, bangkong kayak saya gitu kan. Gitu. Akhirnya didudukkan sama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa kok istrimu melapor katanya kamu itu ketika sholat kok dipukul? Istri-istri kamu ini loh, sholat kok kamu pukul? Kenapa? Jawabannya apa? Wahai Nabi, saya itu loh sudah bilang kepada dia, nek sholat itu cukup baca satu surat. Faham Maksudnya setelah baca Al-Fatihah itu cukup baca surat satu aja. Dia buatkan Nabi baca dua, anak nampak pindo. Nah bayangkan kalau tiap rokaat begitu, saya ini pemudanya punten kerjai malam di rumah siang tidak bisa lama-lama dengan is eh, jauh dari istri ngapunten pak panjenengan kalau lapar di rumah nggak ada makanan nggak bisa pergi ke warteg kan ya panda Misalkan baju nang omah kono kau, ya ya. Itu kan pergi ke laundry bisa ndak? Bisa. masalah iki. Jaluk nang sopo Ya panda Halo? Ini sudah sarapan semua ya? Masalah ini karena orang dodolan, Pak. Ya, jadi dia itu setiap habis membaca Al-Fatihah itu baca dua surat panjang-panjang bisa, Padahal panjenengan Coba kalau sholat paling alam nasrah paling polia ya. waktu itu jarang-jarang sih paling sering itu kulhu al falak anas. Tabat ada kadang-kadang agak naik dikit ya bandar Ini indah panjang-panjang dan dua surat makanya tak pukul. Wes tak bilang itu jarak. Nah, apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Nabi mengatakan di sini Nabi menyalahkan siapa? Si wanita yang salah. Beliau mengatakan cukup bagi kamu baca satu su surat. Terus kenapa kok istrimu bilang kamu larang katanya kalau berpuasa? Lagi-lagi Sofwan bin Matul mengatakan wahai Rasulullah, saya ini masih pemuda ya. Kerjanya malam ya kan? Nah, ketika pulang itu loh, kan pingin dengan istrinya. Kok sampai oma poso? Gitu. Ya marah saya gitu. Makanya kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak halal bagi wanita melakukan puasa sunnah ketika suaminya hadir. Monggo sampean sholat sak lama-lamai, monggo jenengan poso bendino ndak popo. Kalau nggak punya bu, buju gitu pak. Jadi kan seakan-akan amal sholat tapi fitnah ya. Justru kalau dia belani sholat, belani posoi, rokok dia suami dia tidak melakukan kewajibannya wes yang ketiga apa tadi yang ketiga dalam Iya, bangkong. Jadi subuhnya telat terus. Kenapa kok dia bilang ya mestinya mestinya ya kalau tahu suaminya seperti itu kan dibangunkan Tanya apa gitu kan ya. Oke. Jadi Nabi panjenengan tahu kita ini keluarga yang memang terkenal kerja berat. Jadi kerjanya itu malam-malam Pak, nggak tahu gali sumur atau apa begitu sehingga kalau nggak ada yang bangunkan itu dia tidak bangun gitu. Apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Ini menunjukkan bahwa menunjukkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu sangat toleransi Pak dan sangat mengetahui orang ngasih uzur bukannya apa nih munafik ya sobat telah terus sudah begitu. Beliau mengatakan gini Pak, Meskipun beliau sendiri mengatakan bahwa sholat yang paling berat bagi orang munafik adalah sholat subuh dan isya. Tapi beliau nggak mengatakan kamu ini munafik, kamu ini tidak. Jadi beliau itu sangat menerima uzur gitu. Ya wis kata beliau, ya kalau kamu nanti nih ada yang bangunkan nang sholat sholat atau gitu pak Nah ini berarti kadang-kadang amal soleh kalau itu menjadi fitnah itu bukan amal soleh apalagi kalau orang itu dengan mengerjakan banyak amal soleh merasa dia yang paling soleh dari yang lain wah itu malah disenangi iblis itu itulah yang nanti malah menjadikan orang menjadi muf muflis bangkrut pak kenapa bangkrut karena dia merasa amalnya lewis akeh sehingga mudah meremehkan manusia mudah terhadap dosa-dosa wah itu loh sing pelacur rai di gara-gara ngasih minum anjing diampun aku gak sampai melacur kan gitu kan orang itu itu loh yang bunuh 100 orang aja diampuni sama Allah Ta'ala aku nggak pernah bunuh orang karena gitu pak iya kemudian yang ketiga wa aslihli fi dzurriyyati ya Allah aslihli perbaikilah persolehlah untuk fi pada anak keturunan keturunanku. Jadi nggak lupa ketika dia minta kebaikan bagi dirinya juga minta kebaikan bagi anak keturunan keturunannya. Dzurriyyah itu ya anak dia, anaknya anaknya, anak anak anaknya anak e terus sampai ke bawah. Itu doakan juga. Nah, ya yang paling mudah baca doa ini, Pak. Robbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Yang sudah hafal sinten? Ya memang sing doain ustaz tok ta. Jenengan gak butuh gitu ta. Yo hafal nolo. Iya, minimalis tok wae. Nggih, dihafalkan Bapak Ibu. Nggih, kalau enggak hafal ya enggak apa-apa. Difotokopi, di print, di dilaminating biar enggak rusak, disai pas habis sholat dicoba diwacangin. ngene. Waca ping telu tiap Masya Allah rutin alhamdulillah gitu kan. Nggih biar ya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mempersoleh anak keturunan kita semuanya Bapak Ibu. Yang keempat, poin doa ini ini tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Saya ya Allah bertaubat kepadamu dan aku termasuk orang-orang yang muslim. Muslim itu berserah diri, tunduk patuh, Pak. Taubat lo, aku lo gak dosa lah tobat. taubat. Masalahnya begini, kaidahnya. Kita semua kan tukang salah Bapak Ibu gitu. Nabi mengatakan kullu bani adama khata setiap anak Adam itu tukang salah. Wa khairul khata'ina at-tawwabun sebaik-baik orang yang tukang salah itu yang banyak bertaubat. Masalahnya kadang-kadang kita tuh tidak merasa salah itu loh. Kita melakukan kesalahan tapi nggak merasa kalau itu kesal kesalahan itu pak jadi jangan dikira kesalahan itu ketika jenengan melakukan maksiat saja enggak. Ada kewajiban. Jenengan nggak sempurna melakukannya itu juga kesalahan. Makanya kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sehabis sholat lima waktu beliau bukan alhamdulillah, enggak tapi astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Justru setiap kita melakukan, setiap selesai melakukan amal sholat kita disuruh beristighfar biar sempurna. Makanya ketika kita habis keluar dari majelis ilmu disuruh istighfar kan dengan doa kafaratul majelis. Setelah kita selesai dari tawaf ifadah, berarti kan amal haji kan sudah selesai, kita disuruh beristighfar. Faida afatum min arafatin. Eh gimana itu? thumma afidu min haitsu afadun nas wastagh astaghfirullah summa afidu bertawaf ifadalah bertolaklah dari tempat orang-orang bertolak jadi tawaf ifadah ini bagi orang haji itu yang paling sulit karena biasanya kan sudah melempar jumroh ya sudah nyembeli ya sudah motong rambut tinggalin yang terakhir biasanya karena rame susah ya boleh diakhirkan memang boleh barang tuaf wadah tapi tidak ya enak paling enak ya sehari itu sehari ya jadi empat perkara yang sudah selesai palingan begitu <clears throat> jadi kalau tawaf ifadah sudah selesai kata Allah summa afidu min haitsu afadun nas wastaghfirullah dan beristighfarlah kepada kepada Allah in wa inni minal muslimin dan aku termasuk orang-orang muslim muslim itu Pak sami'na wa atau atokna tidak pernah ngeritik tidak pernah ngeyel apapun diperintahkan Allah apapun disampaikan Rasulullah selama sahih sami'na wa atokna gak seperti Bani Israel tukang menyang tukang macam-macam ya kata Allah ulaikal ladina nataqab nataqab kami maafkan kesalahan-kesalahannya bersama dengan penghuni-penghuni surga. Itulah janji yang benar yang telah dijanjikan Allah kepada mereka. Itu balasannya, Pak. Dan ingat Bapak Ibu, kita kan tidak tahu takdir kita kan. Cuma takdir itu bisa di, diubah dengan doa. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Wala yaruddul qadara illa takdir kecuali doa. Ini doa Bapak Ibu ya semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua satu senantiasa bersyukur ya bersyukur nikmat Allah senantiasa dimudahkan mengerjakan amal soleh yang diridhoi Allah taala kemudian Allah Subhanahu wa taala mempersoleh kita juga anak keturunan kita kemudian kita senantiasa bertaubat gitu kemudian kita semua dikumpulkan bersama-sama dalam dalam surga. Oke, kesimpulannya di sini ada satu, dua, tiga, Bapak Ibu. Sepatutnya orang-orang beriman senantiasa memohon kepada Allah agar anak keturunannya dijadikan orang-orang soleh. Ini yang paling penting karena kalau panjenengan ingin kumpul bersama harus ini terus. Yang kedua, sepatutnya setiap orang beriman selalu bertau bertaubat jangan sok gaya aku lo ngapain bertobat uang aku nggak berbuat dosa gitu jangan ya yang ketiga sepatutnya kita sebagai orang tua selalu mengucapkan doa di atas doa apa tadi bapak ibu ada doa tadi memang Nggih, ya Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya dan seterusnya. Nggih. Sampai di sini pertemuan kita Bapak Ibu. Insya Allah nggak ada pertanyaan kan ya? Ada? Nggak ada ya? Nggak ada jelas kok tambah lama nanti kalau sarapan nih. Oke, Bapak Ibu, terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya saya mohon maaf.